kembali dipertemukan oleh Allah di dalam sebuah majelis yang mulia yaitu majelis al-ilm kemudian semoga selawat dan salam tercurahkan kepada nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik sampai hari kemudian kelak. Ma'asyiral muslimin, hadirin yang dicintai dan dirahmati Allah. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagaimana dalam as-sahih beliau menyatakan لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر من لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر من tidaklah akan datang sebuah masa melainkan yang sesudahnya akan lebih buruk daripada yang sebelumnya Demikianlah yang dinyatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga tidak mengherankan bila kita mendapati hari demi hari, waktu demi waktu, masa demi masa, sekian banyak fitnah, kerusakan, kejelekan, keburukan yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Satu masalah belum selesai, datang masalah yang berikutnya. Satu problem belum tertanggulangi, kemudian datang problem yang selanjutnya. Semua itu sudah menjadi ketentuan Allah tabaraka wa taala. Tetapi An-Nabi alaihi salatu wassalam telah mengajarkan kepada kita Bagaimana kita menghadapi fitnah-fitnah tersebut? Apakah itu fitnah syirik? Fitnah kekafiran? Fitnah kemaksiatan? Kebid'ahan? Perpecahan, perselisihan, pertikaian? Dan apapun fitnah itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkan bahwa di antara solusinya adalah dengan kita mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal. Kalau kita ingin menjadi orang-orang yang selamat daripada fitnah, apapun bentuknya. Sehingga disebutkan dalam hadis Abi Hurairah dalam riwayat Muslim di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muzlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradhin minad dunya beliau menyatakan berlombalah kalian di dalam menghadapi fitnah-fitnah dengan amalan-amalan yang saleh. Yang mana fitnah-fitnah itu digambarkan oleh beliau kaqita'in lailil muzlim. Datangnya laksana potongan malam yang gelap gulita. Potongan-potongan malam yang gelap gulita. Karena saking dahsyatnya digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran seseorang pada pagi harinya dalam keadaan mukmin tetapi pada sore harinya dia telah menjadi seorang yang kafir wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran pada sore harinya dia masih sebagai mukmin Kemudian pada pagi harinya dia telah menjadi seorang yang kafir. Kenapa? Dikatakan oleh beliau alaihi salatu wassalam, yabi'u dinahu bi'aradhin minad dunya. Karena dia menjual agamanya dengan salah satu dari kesenangan dunia. Jadi solusinya dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah dengan banyak melakukan amalan-amalan yang soleh. Mendekatkan diri kepada Allah. Menjaga syariatnya, melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Ya. Maka kita akan dijaga oleh Allah daripada fitnah-fitnah tersebut. Ya. Sehingga tidak selayaknya ketika kita melihat sekian banyak keburukan yang ada di hadapan kita terjadi sekian fitnah di hadapan kita. Kita melihat fenomena kekafiran di mana-mana. Ya. Praktek kesyirikan tersebar luas. Ya. Bid'ah sudah menjadi kebiasaan. Kemaksiatan-kemaksiatan bukan lagi hal yang kecil, hal yang sudah lumrah dilakukan oleh banyak orang. Maka di saat itulah kita menghadapinya dengan beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Ya. Jangan kita berpikir bahwa kita tidak mungkin terkena oleh fitnah. Ya. Jangan kita merasa bahwa kita aman daripada fitnah. Karena fitnah yang datang itu dahsyat. Bahkan digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ke qita'il lailil muzlim. Ya. Datangnya laksana potongan-potongan malam yang gelap gulita. Ya. Maka menghadapinya dengan amalan-amalan yang soleh. Kembali kepada agama Allah Azza wa Jalla. Ya apapun yang menimpa kaum muslimin dari bentuk fitnah, kekafiran, kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan, perpecahan, pertikaian, perselisihan, peperangan, pertumpahan darah. Semua itu hendaknya dihadapi dengan ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Mendekatkan diri kita kepada Allah. Sehingga hati kita dibimbing oleh Allah kepada yang benar. Ya. Sehingga langkah kita diarahkan oleh Allah kepada yang benar. Sehingga perbuatan kita diluruskan oleh Allah. Ucapan kita dibimbing oleh Allah. Sikap kita dijaga oleh Allah kepada apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Beribadah kepada Allah. Janganlah fitnah itu membuat semangat kita luntur dan kemudian berpaling daripada agama. Ya. Apapun bentuknya. Hendaknya ketika fitnah itu semakin dahsyat, semakin hebat. Ya. Kekacauan, kekisruhan yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin, apapun bentuknya, hendaknya memacu kita semakin kuat untuk beribadah kepada Allah, semakin banyak beribadah kepada Allah, semakin mendekatkan diri kepada Allah. Karena itu solusinya. Ya. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan badiru bil a'mali fitanan. Ya. Berlombalah, bergegaslah kalian untuk menghadapi fitnah-fitnah itu dengan amalan-amalan yang saleh memperbanyak sholat, memperbanyak berpuasa, memperbanyak kiraatul Quran, memperbanyak menuntut ilmu, dan tidak terperangkap di dalam jebakan-jebakan fitnah. Ya. Kalau kita terperangkap di dalam jebakan-jebakan fitnah, maka fitnah itu akan menjauhkan kita dari Allah. Ya. Akan membuat kita jauh dari Allah. Sehingga melemahkan semangat kita untuk ibadah kepada Allah. Membuat kita tidak kuat untuk banyak melakukan salat. Membuat kita tidak kuat untuk berpuasa membuat kita lemah sehingga jarang membaca Al-Quran membuat kita males dalam menuntut ilmu dan lain sebagainya ya. khwanifiddin rahimani wa rahimakumullah ketika api fitnah itu sedemikian dahsyat maka bergegaslah menghadap kepada Allah Azza wa Jal bebaskan hati kita dari segala bentuk perbudakan dan penghambaan diri kepada yang selainnya dan jadikan hati kita hanya tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan syariatnya melaksanakan sunnah-sunnah nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam karena itulah jalan selamat yang telah ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan jikalau seandainya kita boleh milih. Ya. Seandainya ada peluang, seandainya ada kesempatan, seandainya kita mampu untuk menjauh dari lokasi fitnah, maka hendaknya kita menjauhkan diri dari kobaran fitnah itu. Ya karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah menyebutkan di dalam hadisnya yang mulia bahwasanya orang yang berbahagia itu adalah orang yang dijauhkan daripada fitnah. Beliau alaihi salatu wassalam menyebutkan Inna sa'ida laman junnibal fitan. Inna sa'ida laman junnibal fitan. Inna sa'id laman junnibal fitan. Sesungguhnya orang yang berbahagia itu kata beliau alaihi salatu wassalam adalah orang yang dijauhkan daripada fitnah. Sesungguhnya orang yang berbahagia itu adalah orang yang dijauhkan daripada fitnah. Orang yang berbahagia adalah orang yang dijauhkan daripada fitnah. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dari hadis Al-Miqdad bin Al-Aswad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam As-Sahihah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itulah tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam kita berupaya membersihkan diri menjauh dari kobaran fitnah. Ya. Sehingga apabila kita bisa membebaskan diri daripada amukan fitnah, hendaknya kita meninggalkan fitnah tersebut dan kembali kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Kebahagiaan orang yang dijauhkan daripada fitnah adalah kebahagiaan yang tiada tara. Ya. Karena fitnah akan menghanguskan kebahagiaan hidup seseorang sedikit atau banyak. Dia akan menyita pikiran kita. Dia akan menyita waktu kita. Dia akan menyita bahkan harta kita dan yang lebih parahnya dia akan menyita agama kita. Ya. Maka orang yang terbaik adalah orang yang orang yang berbahagia adalah orang yang dijauhkan daripada fitnah. Ya. Oleh karena itu, ketika terjadi fitnah, jangan kita justru ingin memasukkan diri ke dalamnya. Jangan kita ikut latah di dalam fitnah. Karena tidak ada seorang pun yang bisa menguasai amukan fitnah. Jangan pernah dia merasa aman. Karena kobaran fitnah itu suatu saat bisa saja membakar dirinya tanpa dia sadar. Ya. Karena hebatnya fitnah. Ya. Orang yang berbahagia di masa-masa fitnah itu adalah orang yang banyak mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal, menjauh daripada fitnah. Bahkan dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagaimana dalam riwayat At-Tabrani di dalam Al-Kabir dari hadis Al-Ma'qil bin Yasar radhiyallahu an dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam Sahih Al-Jami' beliau menyatakan ibadatun fil haraj ka hijratin ilayya ibadatun fil haraj ka ilayya ya. seorang yang beribadah di masa-masa kacau di masa-masa yang kisruh di masa-masa yang onar Dikatakan oleh beliau alaihi salatu wassalam, nilainya laksana seperti hijrah kepadaku. Nilainya seperti hijrah kepadaku. Akhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah hendaknya kita bersikap di dalam menghadapi fitnah karena fitnah itu tanpa pandang bulu. Siapapun orangnya mungkin dia akan dihadapkan kepada fitnah. Sehingga hendaknya setiap orang mewaspadai diri dari amukan fitnah. Ya. Di antara tempat perlindungan yang terbaik daripada fitnah adalah majalisul ilm tempat yang terbaik yang melindungi kita daripada fitnah adalah majalis al-ilm majlis-majlis ilmu ya Karena orang yang berada di, di dalam majlis ilmu berada di bawah bimbingan Allah. Dia berada di dalam tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebab majelis ilmu itu adalah majelis yang diberkati oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Oleh karena itu, khwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika seseorang mau berpegang kepada sunnahnya maka sunnah Nabi alaihi salatu Wasallam menyelamatkan daripada fitnah ada satu kisah yang luar biasa sebagai pelajaran penting di masa fitnah yaitu hadis Abi Bakrah yang disebutkan di dalam As-Sahih dalam riwayat Al-Bukhari di mana ketika terjadinya fitnah, perselisihan dan pertikaian, permusuhan antara Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Perselisihan yang besar. Perselisihan tentang kekhilafahan Kekhilafahan itu wilayahnya tidak seperti negara. Ya. Apalagi di masa itu kekhilafahan Islam sudah e, masuk berhasil menguasai sekian wilayah luasnya. Ya. Kekuasaan yang besar, khilafah. Dan ini yang menjadi perselisihan karena ijtihad dari masing-masing as-sahabah. Ya. Yang mana masing-masing pihak baik itu Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib maupun Muawiyah bin Abi Sufyan berada di belakangnya pasukan yang banyak, pasukan yang besar. Dipertaruhkan padanya harta dan darah kaum muslimin. Karena kedua belah pihak merupakan kaum muslimin. Tetapi fitnah yang sedemikian hebat akhirnya terhindarkan dikarenakan satu hadis, ya, satu tuntunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Abu Bakrah radhiyallahu an mendatangi Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib ya, dan mengingatkannya dengan sebuah hadis yang dia dengar dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda di atas mimbarnya ini. Ya. Dan beliau menunjuk kepada Al Hasan. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan inna bni hadza sayyid. Ya. Anakku ini adalah seorang pemuka yaitu yang dimaksud adalah Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Ya. Wa Allahu bihi baina fi'ataini 'azimatain. Ya. Dan niscaya Allah nantinya akan mendamaikan karena anakku ini dua kelompok besar dari kalangan muslimin. Inilah saatnya di mana kemudian Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib tersadarkan dengan hadis tersebut lantas dia menyerahkan kekhilafahan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan walaupun dia berhak untuk mendapatkan kekhilafahan itu ya dia korbankan kekhilafahan ya dia redam gejolak keinginannya dia tahan hawa nafsunya ya. dan dia serahkan kekhilafahan itu kepada Muawiyah bin Abi Sufyan tapi bagaimana dampaknya karena mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tahun itu menjadi tahun perdamaian amul jam' ya terjadi persatuan di tengah-tengah kaum muslimin yang persatuan ini bertahan selama 20 tahun berikutnya. Bertahan selama 20 tahun berikutnya, bukan jangka waktu yang pendek. Ya, 20 tahun itu lama atau sebentar? Ya lama. Ya, kalau ada seseorang nikah mulai sekarang ya sampai 20 tahun kemudian kalau dia langsung punya anak, anaknya sudah jadi lajang, pemuda 20 tahun. Tidak lagi terjadi pertikaian, perselisihan, perpecahan, peperangan, permusuhan di, di antara kaum muslimin. Ya. Apa yang menyelamatkan ini? Yang menyelamatkan ini dengan sekehendak Allah, dengan seizin Allah, karena ilmu. Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di masa-masa fitnah yang sedemikian hebat, yang kita saksikan fenomenanya di tengah-tengah kehidupan kita. Tempat berlindungnya di antara yang paling aman adalah di dalam majelis ilmu. Ya. Majelis ilmu yang diajarkan padanya kitabullah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Yang kemudian difahami dengan pemahaman salaf. Ini menyelamatkan daripada fitnah. terjadinya gejolak fitnah yang sedemikian dahsyat, api fitnah yang sedemikian besar dikarenakan kaum muslimin berada di dalam kebodohan. Ya. Apalagi bila orang-orang yang terlibat di dalamnya tidak kembali kepada ilmu, lebih memperturutkan hawa nafsu. Ya. Sehingga fitnah itu akan semakin besar, semakin besar, semakin besar Ya. Apalagi mereka tidak menyibukkan dengan ilmu sehingga mereka semakin terbakar dengan api fitnah. Ya. Kalau kita tidak menghadapi fitnah itu dengan ilmu, pastilah kita akan terbawa oleh hawa nafsu. Pastilah kita akan mengkedepankan hawa nafsu kita daripada bimbingan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Apalagi orang bodoh, kalau menghadapi fitnah, dia ingin memperbaiki, tetapi yang terjadi justru kerusakan. Makanya kata para ulama, al-jahil yufsid min haitsu yadhunnu annahu yuslih. Ya al-jahil yufsid min haitsu yadhunnu annahu yuslih. Orang bodoh itu merusak dari arah yang dia menyangka dia mengadakan perbaikan. Itu kalau tidak punya ilmu ya. Kita sangka kita akan memperbaiki, kita akan uh, melakukan perbaikan, ya, membenahi, ya, membersihkan dan lain sebagainya. Tetapi karena dilakukan dengan kebodohan, kejahilan, akhirnya fitnah yang kecil menjadi besar. Yang besar nggak usah tanya. Ya. Sebab apa? al jahil disebabkan karena kebodohan Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di antara tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya, ketika terjadinya fitnah adalah seorang berdoa meminta kepada Allah Azza wa Jal untuk terjauhkan daripada fitnah diselamatkan daripada fitnah doa sama Allah minta ya kita jangan hanya mengandalkan kepinteran kita kecerdasan kita kehebatan kita secara pribadi kalaupun ada kekuatan kita secara pribadi kalaupun ada padahal kita ini adalah makhluk yang lemah dan penuh dengan kekurangan. Ya. Di masa-masa fitnah, apabila kita tidak meminta kepada Allah untuk diselamatkan daripada fitnah itu, tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali hanya Allah. Makanya dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah, ya. hadis Abi Hurairah dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah dan yang selainnya di mana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda takunu fitnatun la yunji minha illa du'aun ka du'ail ghariq kata beliau alaihi salatu wassalam akan terjadi fitnah takunu fitnah akan terjadi fitnah ya la yunji minha tidak ada yang bisa menyelamatkan daripadanya illa du'aun ka du'ail ghariq kecuali hanya doa seperti doanya orang yang akan tenggelam ya bagaimana panggilan orang yang akan tenggelam pastilah dia akan meminta tolong dengan sekuat tenaga ya enggak tolong tolong tolong sebisa mungkin dia akan meminta pertolongan dengan sekuat tenaga dengan segala kemampuan Maka itu yang akan bisa menyelamatkan daripada fitnah. Meminta kepada Allah dengan sungguh-sungguh, dengan mendekatkan diri kepada Allah. Ya, meminta, meminta, meminta. Doa sama Allah agar diselamatkan daripada fitnah. Ya. Agar diselamatkan daripada fitnah. Sehingga dengan kekuasaan dan hidayah dari Allah Azza wa Jal hati kita diarahkan dan dibukakan oleh Allah kepada kebenaran di masa-masa yang penuh dengan fitnah. Khwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sudah masuk waktunya. Hah? Berapa? 10 menit. 1 menit. Baik. Kalau gitu kita cukupkan dulu aja ya. Kita cukupkan sampai di sini. Uh, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.